Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma tahlana lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya dal jalali wal ikram Ya Allah bukakan pintu hikmah di hati kami Jadikan apa yang kami tatap, kami dengar, kami rasa membuat kami semakin mengenalmu. Semakin merasakan keagungan dan kebesaranmu. Semakin membuat kami merasakan kehadiranmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang budiman dan juga hadirin serta hadirat. Allah menciptakan kita manusia berbeda dengan binatang berbeda dengan tumbuhan kita disempurnakan dengan diberi akal selain tubuh yang lebih lengkap juga akal oleh karena itu kemampuan seseorang menggunakan akalnya ini akan membuat nilai kemanusiaannya semakin tinggi dan nilai kemanfaatannya juga semakin lengkap. Di samping dengan akal ini pula seseorang akan semakin merasakan ketakjubannya kepada Allah yang Maha Agung. Namun jikalau akal ini kurang bersungguh-sungguh kita manfaatkan, tidak usah heran. Yang kita kenali hanya sekedar dunia ini saja. Dunia yang kecil, mungil, dan pasti sirna. Itulah sebabnya Allah selalu menantang kita. Apalah tatafakkarun. Mengapa tidak engkau gunakan akal pikiranmu? Apalah ya tafakkarun, mengapa dia tidak gunakan pikirannya? Semoga malam ini Allah menolong kita untuk mengenal bagaimana cara dan hikmah bertafakur. Silakan Ustaz dibacakan ayat-ayatnya. أعوذ billahi من الشيطان rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata Duhai Allah, wahai Rabb, kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Surat Ali Imran ayat 190 dan 91. Al-Hikmah berkata, "Ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha midani fikratin." tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke dalam medan berfikir atau tafakur Rasulullah yang mulia mengawali risalah kenabiannya dengan menaiki gua Hiro beliau menyendiri menyempatkan, mengheningkan dari pikiran duniawi dan bertafakur tentang arti kehidupan ini. Berhari-hari beliau di sana dan itulah jalannya Allah memberikan kepada Rasul wahyu. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk benar-benar memisahkan ataupun mengkonsentrasikan diri untuk bertafakur tentang siapa diri kita, tentang siapa pencipta kita, tentang perjalanan hidup kita. Orang yang menyengajakan diri untuk mau berpikir keras, niscaya Allah akan membukakan dan kalau orang sudah tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya, apa tujuan hidupnya, pasti seperti orang yang akan berangkat ke suatu tempat yang jelas tujuannya yang jelas keinginannya, dengan perlengkapan yang jelas, niscaya langkah-langkah dalam menuju tujuannya pun akan terasa ringan, akan terasa nikmat. Itulah orang yang ahli bertafakur, mencapai tujuan kehidupan, menapaki kehidupan dunia penuh dengan keteguhan, kenikmatan dan kemantapan. Inilah hikmah tafakur yang mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman serta hadirin, hadirat Alangkah ruginya jikalau kita punya modal dan modal tidak menguntungkan Alangkah ruginya kita diberi akal dan akal tidak dimanfaatkan sehingga menguntungkan dunia dan akhirat Kalau hanya sekedar dunia saja maka ketahuilah dunia pasti sirna haruslah akal kita mencapai keuntungan di akhirat nanti. Yang disebut ulil albab seperti yang dinyatakan surat Al-Imran tadi, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yaitu orang yang berdiri, duduk, berbaring, selalu memikirkan Seraya hatinya meyakini, Ya Allah, sambil bermunajat, tiadalah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Pasti apapun yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, ada hikmah. Ada hikmah, ada pelajaran, apa saja. Inilah yang penting.